dari mulai pada subuh seperti ini sampai menjelang isya. Jadi Rasulullah pernah mengadakan kajian mirip dunia dokok dari pada subuh sampai menjelang isya. fica louco. Tá Sampai Umar sendiri pernah bertanya Ada di antara kalian yang mendengar dari Rasulullah hadisul fitnah Khutaybah dikatakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu salatu was-siyamu fitnahnya seseorang yang ditimbulkan dari keluarganya, hartanya, dan tetangganya dihapus dengan sholat, puasa, dan zakat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan itu yang saya maksud. punya Hudzaifah bin Yaman? Apakah yang kamu maksud fitnah yang dimaksudkan Rasulullah kamu kamawjatil bahar menggelombang seperti gelombangnya lautan kata kata Umar itulah kemudian wahai Sesungguhnya antara kamu dengan fitnah itu ada pintu Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah pintu itu dibuka dengan normal apa dijebol? Kata beliau, Hudayfa maksudnya dijebol. Kata Umar bin Khattab, kalau memang begitu, tidak akan pernah bisa ditutup selamanya karena pintunya udah rusak. Kemudian ada orang yang yang ketiga Utaimah menceritakan hadis ini, apakah Umar bin Khattab tahu yang dimaksudkan pintu itu? Khudaifah menjawab tahu yang tidak lain Pintu itu maksudnya Umar bin Khattab. Dan makna dijugurnya adalah terbunuhnya Umar. Dan sejak terbunuhnya Umar bin Khattab, hampir nyaris fitnah sulit untuk dibendung. Jadi di saya Umar bin Khattab digambarkan oleh Rasulullah pintu fitnah selagi masih hidup tidak ada satupun fitnah yang bisa menembus menerobos ke Islam dan memang betul setan aja takut sama Allah yang dikatakan oleh Rasulullah tidaklah Umar bin Khattab lewat satu jalan setan akan mencari jalan yang lain Nah, mungkin ada yang bertanya, apa orang Setan nggak takut sama Rasulullah. Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau ada penegasan setan takut ketemu Umar, takut nggak ketemu Rasulullah? Silakan Pak. Ada yang? Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya setiap manusia itu ada pendampingnya dari kalangan jin dan malaikat. Kemudian Nabi katakan, akan tetapi Allah menolong saya. Yang malaikat mengajak kepada kebaikan, kemudian jin syaitan mengajak kepada kejelekan. Akan tetapi Allah menolong saya, kata Nabi, melainkan jin itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sehingga syaitan yang akan mengganggu Nabi tidak jadi kemudian mengajak pada kebaikan. Insyaallah mungkin. Hubungannya dengan hadis Umar gimana? Itu korin. Di sini ada syaitan, iblis, ada ifrit, ada syaitan banyak. Ada yang bisa merangkai, Bapak. misalnya kita rangkai, kita hubungkan dengan hadis yang tadi. Memang betul di antara para ulama ya, menjelaskan, mengklirkan masalah itu pakai hadis tersebut. Artinya seluruh setan sejak awal sama Rasulullah sudah ditaklukkan tidak mampu menggoda ya dan kemudian yang korin khususnya tidaklah mengajak kecuali kepada kebaikan. Adapun selain Rasulullah tidak ada jaminan khusus Umarlah yang dijamin Allah. Nah itu. Khusus selain Rasulullah Umar diberikan jaminan oleh Rasulullah tidak bisa didekati bahkan tidaklah setan itu lewat satu jalan eh, Umar satu jalan setan jalan yang lainnya dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh dikarenakan tegasnya Umar dengan kebenaran as saduu al-haq yang diberitakan oleh Rasulullah oleh Allah فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ya fasda' bersikap tegas dan ketegasan itu kita tidak mendapatkan di dalam pribadi siapapun dibanding Umar <coughs> makanya saat zaman Abu Bakar yang dijadikan kaki tangannya nomor satu adalah Umar karena Abu Bakar lembut maka butuh pendamping yang tegas saat Umar bin Khattab menjadi khalifah yang menjadi kaki tangannya orang nomor satunya adalah Utsman karena Utsman lembut sehingga di sini akan terus cek balance balancingnya cukup bagus dan keputusan-keputusan itu selalu menghasilkan tenang. Oke kita lanjutkan eh, apa namanya tentang hadis fitnah. Hadis saya betul semenjak wafatnya Umar bin Khattab maka fitnah mulai bermunculan. Sebetulnya sejak wafatnya Rasulullah sudah menjadi tanda. Dan di zaman Rasul pun sudah mulai ada bibit. Tapi yang dimaksudkan Rasul adalah mulai bertelur, beranak pinak, mulai bergerak. Itu pada zaman wafat di ya Umar. Dimulai dengan munculnya Abdullah ibn Salam Zaman Rasul juga sudah ada uh, seorang yang menjadi cikal bakal Khawarij yang protes Rasulullah dua kali yang pertama ketika Rasulullah bagi ghanimah mengatakan adil ya Muhammad bersikaplah adil wahai Muhammad yang kedua ketika Rasulullah membagi zakat inna hadhihi al-qismah lam yurad bihi wajhullah. Sesungguhnya pembagian ini tidak diinginkan ridha Allah. Akhirnya pada saat pertamanya Umar bin Khattab berdiri, "Ya Rasulullah, izinkan saya memanggil dia." Jangan. Di belakang dia ada umat yang sudah masuk Islam. Saya tidak ingin nantinya dia juga muslim. Nantinya ada orang mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Ini fitnah. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya menghadapi munafik. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk bersikap bijak. Ya. Dan ciri-ciri khawarij juga nampak dari sini ada tiga. Suka berontak, ya suka berontak ya tema yang diangkat soal masalah uang nah yang perlu diketahui motornya penegakan keadilan itu selalu itu Antum lihat saja aksi waris dimanapun akhirnya nggak lepas gaya bapak moyangnya. Ya. Isu yang diangkat adil ya, targetnya adalah uang dan watak beruntaknya itu tidak bisa dinafikan kemudian yang kedua Khalid Khalid bin Walid radhiyallahu an pada kasus ya e, kalau kasus Umar itu zakatnya kalau kasus Khalid bin Walid ini apa namanya ghanimahnya kasus ghanimah bin Walid sampai mengatakan, Ya Rasulullah izinkan saya leher dia. Ya, dia mengatakan, dia itu sholat wahai Khalid. Rasulullah Khalid eh, Rasulullah mengatakan seperti itu. Terus dijawab oleh Khalid, berapa banyak orang yang sholat mulutnya menyelisihi hatinya. <clears throat> Apa kata Rasulullah? saya tidak diperintahkan, tidak diutus oleh Allah untuk membelah dada seseorang. Dari hadis ini juga Imam Syafi'i <clears throat> membuat satu kaidah yang cukup bagus. Nahnu nahkum bil tawagir wa la nahkum bis sarair. Kami di dalam menganalisa hukum melihat dohirnya kasus tidak melihat dalamnya inti hati seseorang mau niatnya apa. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada orang beradu, Rasulullah mengatakan, mungkin di antara kalian berdua ada yang pintar bersilat tidak, sehingga saya menangkan. Padahal dia batil. Barang siapa yang saya menangkan dengan cara itu, maka hendaknya ambil dari cuilan api neraka atau dia tinggalkan. Betul Pak. Kadang di pengadilan orang batil Orang memiliki kebatilan. Dia benar karena pintar berargumentasi, bersilat lidah, akhirnya mana? Yang hak akhirnya sama. Ini Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri innani lam nub'as ya kami tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada seseorang sehingga mengetahui batin seseorang. Hadirin sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Umar uh, setelah diangkatnya Utsman muncul isu betul. Isu yang digulirkan oleh orang Khawarij. Di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dituduh nepotisme. Ya. Yeah. Nepotisme kenapa? Karena mengangkat salah satu gubernurnya dari anak pamannya. Padahal Rasulullah sendiri mengangkat banyak anak-anak pamannya. Ali bin Abi Thalib diangkat untuk menjadi panglima perang Khaybar. Ja'far bin Abi Thalib diutus untuk menjadi panglima perang Mu'tah. Dan di banyak hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan paman-pamannya sebagai abbas menjadi orang e, kepercayaan Magkano durusuhon nepotisme. Terus menuduh Utsman bin Affan apa namanya menyimpangkan harta negara. Menuduh um-, umat apa namanya Utsman dia ini. Inilah tema yang inti daripada penyebaran pemikiran Khawarij akhirnya. Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak menegakkan secara benar pembunuhnya Umar bin Khattab. Dan di dalam banyak hal. Sementara waman yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Berarti kalau Utsman itu kafir, halal darahnya dan halal juga hartanya. Sehingga puncaknya pada bulan Dzulqa'dah terjadi pengerahan massa. Nah, ini demo pertama kali. Ya, yeah. demo pertama kali di dalam Islam. Ya, yeah. dan tradisi demo pertama kali diusung di dalam Islam yaitu demonstrasi yang dikerahkan dari Mesir dan beberapa tempat untuk memprotes Utsman ibn Affan menyelesaikan kasus-kasus tadi ya dia tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian dia nepotisme macam-macam hadirin sekalian awalnya eh, tema demo itu tidak terlalu ditanggapi oleh sahabat apalagi ketika itu para sahabat sudah banyak yang pergi haji ke Mekah ini pinternya mereka. Jadi cari eh, cari apa ya istilahnya Pak ya? Cari lemahnya celahnya. Karena pasti nanti yang ada kakek-kakek, anak-anak berbuat. Karena semua sudah haji. Bahkan Aisyah pun sedang haji ketika itu. Dan tidak tersisa kecuali beberapa orang. Ya. Nah, Sahabat ketika terjadi ini tidak banyak yang menghiraukan karena ini kerjaan orang-orang kerdil di Musa dan akhirnya beberapa sahabat mengutus anaknya ya di antaranya juga Hasan Musa ikut menjaga dan juga beberapa mereka menjaga rumahnya Utsman ibnu Affan. Tidak ada yang memperkirakan demo itu sampai akhirnya membunuh dan e, berakibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya dari sana terjadilah suatu proses yang juga sudah mulai tanda-tanda jelek di mana orang yang mengantarkan makanan, minuman ke Utsman dihalangi Abu boleh Dari situ Ali bin Abi Thalib sudah mulai gerak. Dan beberapa mereka sudah mulai ini sudah tanda-tanda enggak benar. Akhirnya penjagaan rumah Utsman semakin diperketat. Nah, pada malam itu malam takbir ini kalau abangan sekarang namanya malam takbir ya. Malam hari raya. Saat tidur Utsman bin Affan mimpi. Wahai Utsman, ini mimpinya disebutkan oleh Imam Al-Mustafiri di dalam kitabnya dari Ibnu Nubuwah. Wahai Utsman, kamu besok berhari raya bersama saya. Masya Allah. Akhirnya pada malam itulah menjelang subuh beberapa sahabat masuk ke dalam rumahnya Utsman menyarankan Utsman sekarang kamu harus keluar lari untuk ke tempat Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak lain adalah di Syam ketika itu tempatnya di Syria di Damaskus. Tapi Utsman bin Affan bersikukuh untuk tetap tinggal di rumah karena dia sudah mendapatkan pertanda mimpi. Dia akan meninggal dunia karena Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, kamu besok berhari raya dengan saya. Dan betul menjelang subuh, para pembelot kaki ini masuk, kemudian menghajar Utsman bin Affan dan beliau ketika itu membaca Al-Quran. Pas ketika itu beliau sampai pada surat Al-Kahfi dan ketika itu sampai wal yatawaqqaf dan subhanallah mushaf yang ketika dibaca tersebut sekarang eh, ada di Eropa di Museum Ferrara Italia dalam Usman bin Affan masih ada jatuh ke mushaf tersebut yeah. dan Naila dan ketika itu Naila salah satu istrinya yang dinikah dalam keadaan Yahudi dan masih Yahudi dan ini menunjukkan juga apa namanya kulitnya muslim menikah dengan Abdul kitab menyelamatkan dan sayangnya sama Utsman masya Allah ya sayangnya sama Utsman subhanallah menyelamatkan ingin menghalau tertebas jarinya empat hilang semua dan akhirnya setelah berhasil apa namanya ditusuk lehernya kemudian setelah itu dihabisin dan subhanallah tidak ada satu tempat pun badannya melainkan luka parah. Sejak itulah hadirin sekalian muncul keberanian yang bid'ah untuk menunjukkan giginya, untuk merujuk gigi. <clears throat> Kematian Utsman membuat geger, gempar seluruh daulat, seluruh daerah bahkan termasuk jamaah haji yang sedang melaksanakan haji di Mekah termasuk Aisyah sangat kaget dan shock akhirnya tidak nunggu pulang ke Medina langsung terjadi musyawarah ya untuk menyelesaikan ini dengan baik dan ketika itu pun sudah terdengar Ali bin Abi Thalib berbaik berbaikat menjadi khalifah maka pada saat itulah minta bantuan kepada Muawiyah yang notabene masih keluarganya untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga di sana pada saat terus haji berini setelah haji jamaah pulang ke rumah dan sebagian mereka sudah ke Madinah tapi sebagian besar mereka masih menunggu sampai terjadi putusan. Sehingga putusan Ali bin Aisyah sama sahabat minta kepada Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah untuk menyelesaikan darahnya Utsman. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan tolong semuanya baik aku dulu baru saya akan tangkap itu apa namanya pembunuhnya. Nah akhirnya dari apa namanya Arab Muawiyah kami tidak mau bayar sebelum kamu tangkap disinilah perselisihan yang terjadi sebetulnya dari saya perselisihan ini tidak terlalu tajam cuma diperparah yang saya katakan Abdullah bin Sabah ini adalah pelajar Khawarij dan juga Syiah sekaligus. Nah, sebagian kelompok dimasukkan ke jamaahnya Muawiyah, sebagian kelompok dimasukkan ke jamaahnya Ali. Maka terjadilah panas terus. Akhirnya terjadilah tarik menarik terus. Pokoknya dari syaf tidak ada bayat sebelum ditangkap itu Utsman dan Ali mengatakan saya tidak akan mungkin menangkap seseorang penjahat apalagi ini penjara besar sebelum saya punya legitimasi dari kalian diberi atas menjadi imam dan hak alasan Ali bagaimana saya bekerja belum bisa menjadi presiden karena bayangnya belum belum bisa menjadi imam sementara Muawiyah punya alasan juga tidak mungkin saya berbayang sementara ini masih ada tanggungan besar nah suasana ini diperparah oleh ashabul fitnah. Sehingga jadi sekalian terus bergulir masalah sampai akhirnya terjadi perang Jamal. Ya, perang Jamal, perang di mana Aisyah ingin menemui Utsman, jadi ingin menemui Ali sebetulnya, ingin menemui Ali. Nah pada saat itu hadirin sekalian, ingin menegaskan wahai Ali tolong selesaikan darahnya Osman tapi apa yang terjadi ada kelompok Abdullah ibn Sabah yang menyusup ke kelompoknya Aisyah ada yang menyusup ke kelompoknya Ali sehingga jadi saja pada saat ceramah pidato ketika saat Aisyah pidato ceramah yang di kelompok Ali ada suara gaduh yang disorakin ya kan Rasulullah disurakin, gitu. akhirnya apa tersinggung ini istri Rasulullah masa nggak terhormat seperti ini Ketika Ali bin Abi Thalib selama juga disurakin dari kelompoknya Ali. Akhirnya disuruh tersinggung juga. Ini khalifah, masa nggak terhormat seperti ini? Walhasil terjadilah serangan. Alhasil yang dijadikan target pun bukan lawan melawan pasukan melawan pasukan. Apa? ternyata pada saat perang pun yang menjadi sasaran utama panah dan ini apa namanya tombak adalah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa yang jadi target untuk memancing yang lebih panas lagi apa terbunuhnya istri Rasulullah. Ini masya Allah pak skenario tapi kalau begini sulit untuk dibuktikan di MK juga. <laughs> Kan gitu. Susah nangkap begini kan susah. Nah, hadirin sahih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hasil terjadilah perang kenapa yang ditargetkan Ibunda Aisyah? Kenapa? Karena dengan terbunuhnya Ibunda Aisyah, mereka ini akan semakin marah terhadap Ali bin Abi Thalib. Walhasil ya kok bersama Ali bin Abi Thalib bermusyawarah bagaimana ini Amirul Mukminin ini kayaknya yang sudah dijadikan target bukan lawan, bukan kita, bukan laki-laki, tapi istrinya Rasulullah. Dan kita tahu beliau adalah istri Rasulullah dunia akhirat. Amar bin Yasir dimintai pendapat. Dia adalah istri Rasulullah dunia akhirat, tapi dia keluar dalam kondisi salah. Dalam istihad salah dapat satu pahala, benar dapat dua pahala. Katanya Amr bin Yasir seperti itu. Akhirnya dia punya ide kokoh. Gini aja. Amr bin Kokoh maksudnya. Kita bunuh untanya. Kita selamatkan. Karena unta itu liar sudah. Akhirnya betul gagasan uh, apa namanya Amr bin Kokoh ini cemerlang. Unta dibacok kakinya, kemudian setelah itu jatuh, setelah itu diambil sekedok, sekedok itu wadah tempatnya di mana Aisyah radhiyallahu anha tinggi ini eh, apa namanya naik setelah dibacok jatuh diangkat dari situlah akhirnya disebut perang Jamal. Bukan yang diversikan oleh beberapa sarjana barat bahkan termasuk di Munjid bahwa perang Jamal ialah perang yang dipimpin oleh Aisyah karena mengendarai kendaraan unta. Memang betul mengendarai unta. Dia bukan panglima dan ini bukan perang dan datang bukan dalam rangka perang ingin menegaskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan baik-baik tentang pembunuhnya Utsman karena ini adalah benar, dan harus dikisos itu aja cuma diperparah oleh kelompoknya Abdullah bin Sabah sehingga berkat ini ide ya jasanya unta ya dengan unta dibunuh sehingga lain perang maka disebut perang unta perang zaman Gitu loh. Bukan sekarang Aisyah mengendarai kayak pimpinan bawa tembak begitu, mengendar, mengumanduk. Kan kesannya sabdanya adalah memberikan suatu apresiasi kan seakan-akan ini perang ya dari Madinah Aisyah datang membawa sekian ribu pasukan dia yang terdepan membawa pedang untuk memerangi Utsman eh, Ali tidak ada itu ya Inilah yang sehingga dijadikan dalil juga perempuan boleh jadi pemimpin. Sudah dalilnya aja rusak. Bagaimana hasilnya nggak rusak? Ya, dengan demikian semuanya ini versi bikinan orang-orang barat yang benar seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi. Sudah habis belum Pak? Masih. Benar. Kan? Kurang berapa menit? Ini soalnya kita akan sampaikan sampai Ali sampai nanti akhirnya terjadi perang sipil terus dan yang lainnya. Insya Allah kita ingin jelaskan ini sebetulnya pelakunya siapa gitu loh Pak. Ini namanya fitnah akhir zaman nanti sampai muncul e, kiamat. tidak tahu kiamatnya sampai enggak ini nanti. Nah dan saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibawalah Aisyah dipulangkan oleh Ali. Coba Bapak bayangkan. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib perang sama Aisyah, masa diselamatkan? Masa dibawa? Kemudian diantarkan ke Medina? Gak mungkin. Harusnya kesempatan. Inilah yang membuat mana khawarij akhirnya juga gak mau dukung Ali. Wahai Ali, namanya perang ketika dialog sama Ibnu Abbas ya. Ditanya apa yang menyebabkan kamu tidak terima ini anak pamannya Rasulullah yaitu Ali bin Abi Satu, masa perang gak nawar. Kalau dia itu sudah berani perang, harusnya nawar. Kamu mau berani nawar istri Rasul? diam dia. Maksudnya dia ingin nawan istrinya Rasul dijadikan tawanan. Ya, itu. Nanti bisa lihat sehingga suasanya tidak tidak sampai di situ. Akhirnya Khawarij mencoba untuk memanas manasin muncullah perang sipil. Di mana perang ini banyak ribuan penghafal Al-Quran terbunuh. Ya. Yeah. Jadi karena Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau berbaikat, di belakangnya orang-orang Syam ribuan juga. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ingin menyelesaikan dan ini perang benar. Ingin menyadarkan bahwa umat ini harus bersatu, umat ini harus apa namanya utuh, baru kita akan bisa menghadapi berbagai macam fitnah dan berbagai macam musuh. Hadirin sekalian, bukan jawaban yang baik yang didapat. Sekelompok ahli fitnah datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kenapa zamanmu tidak seperti zaman Abu Bakar Umar? Pemerintahannya bagus dan juga kondisinya bagus. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Bagaimana pemerintahan Abu Bakar Umar nggak bagus, rakyatnya itu saya. Sementara sekarang pemerintahan saya bagaimana nggak kacau rakyatnya kayak kalian-kalian itu, kampret kalian. Itu. akhirnya dari saya Ashabul fitnah tidak berkutik dia bisa bicara apa-apa. Memang betul. Pemimpin itu cerminan rakyat seperti yang dikatakan oleh <clears throat> Ibnu Qayyim. Ya, rakyatnya sekarang soleh, pemimpinnya soleh. Ya, rakyatnya sekarang tidak soleh, pemimpinnya juga tidak soleh. Intinya pemimpin itu cerminan rakyat. Alhasil terjadilah perang sengit yang akhirnya pihak Muawiyah terpojok kalah. Dan pada saat itu Ammar bin Yasir terbunuh di pihak Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ammar, innaka satab saya tulu serta tulukal fi'atul baghiyah wahai Umar wahai Amr bin Yasir nanti kamu akan terbunuh dan yang membunuhnya adalah kelompok menyimpang dari sini akhirnya muncul analisa bahwa yang hak itu Ali. tapi akhirnya muncul isu untuk tetap membenarkan bahwa kelompoknya Muawiyah ini benar oh dia itu sebetulnya tidak kita yang membunuh tapi kesasaran panah. Nggak tahu dari mana panahnya. Akhirnya perang tetap terus. Padahal sudah jelas di pihak Amin. Dan siapa yang membunuh pun amat jelas salah menurut hadis Rasulullah. Dan pada waktu perang, eh, pada waktu zaman pun eh, kan itu adanya Aisyah, Zubair sama Tolha. Tolha akhirnya terbunuh, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nangis. Subhanallah Mana mungkin ada seorang perang lawannya mati nangis. Disekar darahnya. Bahkan nangisnya tidak hanya sebatas itu. Ketika Imran bin Talhah anaknya datang kepada kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan sambil nangis, "Wahai anakku, mudah-mudahan saya sama bapakmu termasuk hadis Rasul Termasuk firman Allah, "Wa naza'na ma bi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami akan tarik perasaan dengki dan perasaan benci di dari dada-dada kalian dan nanti kalian menjadi saudara yang berdalekan di atas tiba-tiba di dalam surga. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa semua ini adalah olah ashabul fitnah Nah, hadirin sekalian, melanjutkan perang Siffin akhirnya kelompok Khawarij mengacungkan tombak dan di ujung-ujung tombak diletakkan mushaf sebagai tanda kejaran senjata. Akhirnya Ali pun langsung bahkan ketika memerangi Nahro, memerangi Khawarij di Nahrawan, Pak. Dia mengatakan kepada pasukannya, "Jangan memutilasi mereka. Jangan mengejar mereka yang sudah lari." Jangan memulai sebelum mereka memulai. Subhanallah. Amin sangat bijak. Ya. Coba bayangkan, jangan memulai sebelum mereka memulai. Jangan memotivasi, jangan mengejar mereka yang sudah lalu. Ya. Itu pada waktu perang Nahrawan. Nah, hari ini sekalian akhirnya terjadilah takkim Pada saat takkim ini mereka tidak setuju hasil taklim padahal sudah clear. Muawiyah sudah menyetujuinya, Ali sudah menyetujuinya. Akhirnya ada sekelompok orang yang dari pihak Ali pun keluar, ada sekelompok pihak dari Muawiyah pun keluar. Inilah sebetulnya kelompok Khawarij. Akhirnya di Mesir kelompok ini berkonsentrasi di mana? Di daerah Hawra yaitu Irak. Makanya sejak itu juga disebut haruriyun atau haurul hauriyun. Kenapa? Karena Khawarij ini memusatkan konsentrasinya di daerah Haurah yaitu Irak. Yang sekarang tempatnya ISIS. Nah, nyambung jadi. Jadi yang disampaikan di sanalah terjadi perang Nahrawan. Sebelum perang Ali bin Abi Thalib memutus Abad bin Abbas untuk adu argumen. Ya. Di antara pertanyaan argumentasi dialognya itu tadi. Ya. Bagaimana kita bisa menerima Ali? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia hukum manusia. kadang waktu dia ini uh, apa namanya uh, sama manusia. Wahai bulan, bukankah oh, bukankah Allah juga menggunakan manusia sebagai bentuk hukum eh, menyelesaikan hukum ketika saat terjadi clash antara suami dengan istri fabahasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha utuslah seorang hakim dari pihak suami berbeda istri untuk menyelesaikan bukankah ini manusia dia diam bisa jawab terus yang kedua bertanya kalau perang kenapa nggak nawan kalau perang kenapa nggak merampas kamu berani lawan istri Rasul tidak berani jawab juga akhirnya dari dialog itu tobat hampir 10 ribu khawarij. Sisa 10 ribu. Akhirnya diperangi Ali bin Abi Thalib di sungai besar namanya Sungai Nakrawan. Dan sebelum perang Ali bin Abi Thalib memberikan komando, siapapun ia menemui siapapun jangan memulai perang sebelum mereka mulai jangan memutilasi jangan mengejar yang sudah lari akhirnya terjadilah perang ya yang dahsyat ikhwan perang itu ribu pasukan Ali ribu pasukan Khawarij seimbang <clears throat> semua pasukan Khawarij terbunuh tidak hidup kecuali 10 dan semua pasukan Ali bin Abi Thalib hidup semua tidak terbunuh kecuali 10 subhanallah Ajib. Nah sepuluh ini lari. Nah lari ke tempat sekarang ini dikatakan ya dua lari ke Yaman, dua lari ke Oman, dua lari ke daerah Jazirah ya dekat eh, Irak Utara itu dan dua lari ke Khurasan sepuluh ya apa namanya dan kata para ulama sampai hari ini Khawarij berkembang subur di daerah tersebut termasuk di ini Oman, bukan aman Kalau aman Jordania, Oman, Maskat. Sampai hari ini agama resminya Oman adalah Khawarij Ibadiyah. Makanya di sana resmi Khawarij. Ya. Ya. Negara eh, agama rajanya ini semua Khawarij. Begitu juga di Yaman. Di mana pun. Dengan demikian ada yang di Iran juga oleh karena itu, sekarang ini yang menjadi dalam utama ya eh, gerakan ISIS tidak lain adalah anak cucunya mereka yang sepuluh lari ke daerah tersebut yang dikatakan ulama sampai hari ini masih berkembang biak subur anak binanya khawarij. Ya, dengan demikian kalau kita usus, usus ke sana. Tapi ini bukan bahas itu ya. Nah, yang saya setelah itu ada terjadi ya, pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dari arah Khawarij. Ya. Dia Abdurrahman Al-Ghafiqi seorang Khawarij yang memberikan suatu apa namanya Uh, apa namanya Kesimpulan ini kalau dibunuh semua kondisi jadi baik. Empat orang. Zubair bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, sama beberapa sahabat ini kalau dihabisin, akhirnya dibagi-bagi sama temannya. Saya membunuh bulan-bulan-bulan dalam rangka ya Allah, saya persembahkan darah Usman untuk saya bisa masuk surga. Darahnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya berangkat subuh dipenggal, e, eh, dibacok dari atas oleh bin Abi Thalib dan subhanallah masih bisa sholat. Kemudian setelah itu pulang, dia mengatakan kalau saya mati bunuh dia, kalau tidak maka berikan hukuman setimpal. Akhirnya dia sekalian ternyata meninggal, akhirnya digisos dan tolong dijangka pembunuh-pembunuh sahabat semuanya akhirnya juga mati dalam keadaan tidak terhormat dan mereka sudah terpisah. Okay? Eh, akhirnya diganti oleh anaknya Hasan, tetapi hanya enam tahun enam bulan. Setelah itu beliau mundur. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, cucuku ini akan menjadi penengah di antara dua kelompok besar yang sedang bertikai. Betul. Subhanallah. Sabdanya Rasulullah terbukti satu persatu. Cucuku saya ini ketika saat dibimbang digendong akan menjadi penengah di antara dua kelompok bertiga besar. Betul. Setelah mundur Islam terjadi kalau tidak maka akan terjadi perang besar. Dan memang ketika Rasulullah ya melihat Khawarij hancur habis ngata-ngatain Rasulullah dan mau dibunuh Utsman eh dibunuh Omar tadi Rasul mengatakan Seandainya ini orang dibunuh Tidak ada dua orang di umat ini yang berselisih Ketika dibunuh Akhirnya memang juga doanya Rasulullah Minta dua, eh, tiga dikaburkan Dua ditolak satu Yang satu itu pun Ya Allah Janganlah umatku ini dibikin tidak pecah ya, Rasulullah SAW Tolak doanya Bahkan ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة dan uh, untuk selanjutnya e, terjadilah berbagai macam tokoh bid'ah, tokoh sesat terus usul menyusul sampai terjadi tokoh-tokoh firqah hingga hari ini. Allah a'lam besar. Saya kira itu ya pas jam setengah tujuh habis ya waktu dan tidak ada tanya jawab karena waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan uh, di kesempatan lain tentang masalah tadi fitnah akhir zaman dan kita intinya ini Pak saya ingin tegaskan akhir kata Rasulullah satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun al qa'id akan terjadi fitnah orang yang duduk lebih baik dari, dari yang berdiri dan Rasul mengatakan yushiku ayyakuna amwal al muslimina wa namun yadba'wa fi manabidil syajar yafidu bin yafirru bidinihi minal fitan hampir-hampir harta yang terbaik orang mukmin adalah kambing yang dikembala di tempat-tempat umumnya pohon yaitu hutan melarikan diri dengan agamanya dari fitnah makanya dari sini dan kondisi paling baik adalah bagaimana dimanapun kita ini beragama aman dari fitnah dan dalam kondisi apapun kita harus bisa mengamankan agama kita dari fitnah bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud inna sa'ida dalam juni berfitnah. sesungguhnya orang yang paling sukses orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan fitnah yang kata Rasulullah yang fitnah badiru bil amal bergegaslah dengan amal soleh fitnah yang tidak lil mudlim akan muncul fitnah seperti pekan yusbihur rajulu mu'minan orang bagi mukmin wa yumsi kafiran sore kafir yabi'u bidinahu awal minal fitan eh, eh, yabi'u dinahu bi'awadin min dunia dia menjual agamanya dari eh, dengan menjual agamanya dengan harta kekayaan yang sedikit sekali. Ini yang terjadi. Sekarang banyak orang suara agama menukar agamanya dengan jabatan, dengan harta, dengan ini, ya, ya, sehingga diri saya yang jadi korban adalah agama. Nasallallahu alaihi dan ini adalah musibah besar. Sehingga iman dapat masuk angin. Coba bayangkan pagi mukmin sore kafir. Ini sangat mudah kata Mas masuknya. Aku lihat aja fatwa rokok di Padang dikeluarkan haram nyampe Jakarta makro subhanallah masuk angin ya kalau sampai Jakarta aja makro berarti nyampe Surabaya halal itu nyampe Bali halal atau ibadah nah, ini kondisi pak dan Anda melihat sekarang gaya-gaya orang ya dari mulai yang kelas tinggi kelas mana, gampang sekali tergoda oleh harta kekayaan.